Karena yang berhak untuk yang karena yang berhak untuk dipuji dengan setinggi-tingginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berlipat-lipat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmatul Islam dan juga kenikmatan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya pada saat ini untuk melaksanakan kewajiban sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wahai orang-orang yang beriman apabila dikumandangkan panggilan salat Jumat fas'au ila dzikrillah bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan keimanan ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala beliau langsung melaksanakannya karena tidak ada panggilan yang wajib bagi kita semuanya. Panggilan yang lebih baik. Kecuali panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Menggambarkan kehidupan di dunia. Dengan kesenangan-kesenangan yang menipu Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat tentang kehidupan dunia, kehidupan yang sementara kehidupan yang akan sirna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Awabirus sabil. Atau orang yang sedang dalam perjalanan. Yang di mana tujuan kita sebenarnya adalah akhirat. Itu adalah merupakan akhir dari segalanya. Sedangkan dunia adalah tempat transit. Sebagaimana Nabi saw Alaihi Wasallam mengatakan, "Kun fi dunya ka'annaka gharib." Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Awabirus sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Yang di mana seseorang singgah sejenak. Kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya. Sehingga bagi kita semuanya. Ketika seseorang akan mengarungi di dalam kehidupannya, tentunya dia harus mendapatkan bekal. Harus membawa bekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada zawadu, fa inna khairuz taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal menuju akhirat Allah adalah dengan amalan-amalan saleh. Bekal menuju akhirat adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya. Karena itu yang akan selalu membawa kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatba'ul mayyit salas." yang akan mengiringi jenazah itu ada tiga. Yaitu keluarganya, hartanya, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang dua akan kembali, keluarganya akan kembali, hartanya juga menjadi harta warisan buat keluarganya wayabqa wahidah dan yang akan mengiringi jenazah sampai akhirat adalah amalannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu bagi kita semuanya untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba di dalam mencari kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia hanya sementara Kehidupan dunia adalah merupakan kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan inna dunya khulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlafun bihi fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqu dunya wattaqun nisa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan inna dunya hulwatun khadirah Sesungguhnya dunia itu manis. Dunia itu hijau. Wa inna Allah mustakhlafun fi fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat kalian apa yang kalian lakukan dalam kehidupan dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqu dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap fitnahnya dunia dan juga hati-hati kalian terhadap fitnahnya wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan bahwa dunia itu manis, hijau. Di akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang kehidupan dunia, jangan kalian tertipu di dalamnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fattaku dunia." Hati-hati kalian terhadap kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Yang dimana seseorang berlomba-lomba dalam mencari kehidupan dunia. Akan tetapi dia lupa terhadap akhirat. Pagi, siang, malam dia berupaya untuk mencari harta. Sedangkan untuk ibadahnya dia sepelekan. Sedangkan yang telah memberikan rizki kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala dia lupa. Tidak mengingat Allah. Bahkan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hanya sedikit saja. Dan ini adalah merupakan sifat-sifat orang-orang munafik. Yang apabila dia menyebut nama Allah hanya sedikit saja. Mengingat Allah hanya sedikit saja. Wala Allah illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dan apabila akan melaksanakan ibadah. Mereka merasa malas Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik yang di mana mereka di dalam ibadahnya ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Kalau tidak ada orang yang melihatnya, mereka malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri dalam dalam melaksanakan seperti orang-orang malas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan asqalus shalah alal munafik salatul isya wa salatul fajr. Salat yang berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik salat subuh dan salat isya. lima ada Kenapa? Karena waktu yang gelap. Berbeda dengan siang hari, salat buhur terang benderang. Sehingga orang-orang melihat salat asar juga sama terang. Sholat maghrib juga orang akan melihat. Sedangkan sholat isya yang dimana di dalam kegelapan jarang sekali orang melihat. Sehingga mereka malas untuk mengerjakannya. Qamu kusala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam menyebutkan bahwa setiap umat itu ada ujian ada fitnah, cobaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna likulli ummati fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaan, ada fitnah. Dan fitnahnya umatku adalah fitnahnya harta. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa yang akan terjadi pada umatnya adalah fitnah yang dikarenakan al-mal, harta, yang dimana manusia berlomba-lomba di dalamnya, lupa terhadap akhirat. Padahal akhirat adalah tujuan yang paling utama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agar kita semuanya di dalam melihat orang yang di sana Allah berikan kekayaan, maka lihatlah yang di bawah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum bahwa ajdar ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan umburu lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdar itu lebih layak untuk kalian. Allah tazdaru Allah alaikum agar kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang di atas kita. Bahkan Nabi mengatakan bahwa ajdar itu lebih layak untukmu. Agar engkau tidak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit dia ucapkan Alhamdulillah. Agar rizkinya menjadi berkah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dimana orang lain lebih banyak mendapatkannya. Ucapkan Alhamdulillah agar kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, "Idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq, fanzur ila man huwa asfala minhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nadara ahadukum apabila kalian melihat ila man ila man fuddila alaihi fil mal ketika ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki lebih padanya. Dan juga bentuk rupa yang menawan. Falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka lihatlah orang yang di bawah mereka. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ketika orang diberikan keutamaan yang Allah telah memberikan rizki kepadanya kita lihat di bawah kita bukan hanya pada hartanya saja akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil khalq dan juga pada bentuk rupa lihat orang di bawah kalian karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat bentuk rupa kalian Allah melihat amalan-amalan kalian mau kalian berkulit putih ataupun kalian berkulit hitam. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah amal perbuatan kalian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada seseorang yang rupanya menawan, maka lihat orang yang di bawahnya. Masih ada orang yang lebih hitam dari kita. Masih ada orang yang lebih buruk rupa dari kita. Lihat orang di bawah kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabat yang lain, maukah aku beritahu kepada kalian seseorang wanita yang termasuk min ahli jannah. Maka para sahabat mengatakan mau. Para sahabat menceritakan kepada sahabatnya yang lain. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang wanita min ahlil jannah yang telah diceritakan yang telah diceritakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang wanita yang berkulit hitam datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku sedang mengalami penyakit ya Rasulullah penyakit ayan dan aku apabila kambuh penyakitku akan terbuka auratku doakanlah Ya Rasulullah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, In sobarti, in syi'ti, in sobarti walakil jannah. Wa in syi'ti adullah subhanahu wa ta'ala ayyashfiyati. Terserah engkau. Kalau engkau mau, engkau akan mendapatkan surga. Kalau engkau bersabar, engkau akan mendapatkan surga. Dan terserah engkau. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu. Kemudian perempuan tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asbir, saya akan sabar ya Rasulullah." Sabar dengan penyakitnya. Padahal dia termasuk dari wanita yang kulit hitam. Termasuk min ahlul jannah. Sehingga seseorang ketika dia melihat orang yang rupanya menawan, putih, yang Allah berikan keutamaan kepadanya, lihat yang bawahnya. Agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada orang yang menawan, kita berkulit hitam, kita buruk rupa atau lain sebagainya, lihat di bawah kalian ada orang yang di sana serba kekurangan. Yang dimana buta matanya. Yang dimana tangannya buntung. Ataupun mempunyai kekurangan ataupun yang lain sebagainya. Lihat agar kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim. ayati wa من hakim. وذكر الحكيم أقول قولي li wa lakum.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 Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sana terdapat seorang sahabat. Yang di mana sahabat itu banyak orang yang tidak mau mendekatinya. Padahal sahabat itu adalah sahabat yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi banyak orang yang tidak mau mendekatinya. Karena kan dia mempunyai kulit yang hitam. Bahkan dikatakan sehitam arang. Mempunyai muka yang buruk muka. Dan juga perawakan yang kerdil. Yang bernama Julaibib. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaannya terasingkan. Dia seakan-akan tidak hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyak orang yang tidak mau bergaul dengannya dikarenakan buruk rupa. Nabi merasa iba, merasa kasihan kepada sahabatnya yang bernama Julaibib. Sehingga Nabi SAW mencari wanita untuk dinikahkan dengan Julaibib. Nabi saw Alaihi Wasallam mendatangi sahabatnya dari Ansar, mengatakan kepada sahabatnya, maukah Anakmu menikah, anak gadismu menikah. Kemudian sahabat Ansor tadi merasa gembira bahwa dia mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar, ingin menikah dengan putrinya, sangat gembira. Kemudian Nabi mengatakan bukan untukku, tapi untuk Julaibib. Ketika itu sahabat Ansor terdiam. Mendengar kalimat Julaibib. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buruk rupa, kerdil, hitam. Nabi merasa iba ingin menikahkan dengan sahabat Ansor yang meminangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat tadi mengatakannya Rasulullah, beri waktu aku untuk bermusyawarah dengan istriku. Kemudian sahabat Ansor tadi bermusyawarah dengan istrinya. Maka istrinya tadi merasa heran. Istrinya tadi tidak mau yang di mana Julaib dan nanti menjadi menantunya. Karena Julaib di sana tidak banyak sekali orang-orang yang menghindarinya, tidak mau bergaul dengannya, sehingga merasa enggan. Akan tetapi ketika terdengar ucapan suami istri, anaknya mendengar, anak gadisnya mendengar, dengan mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah meminang untukku dan aku yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyia-nyiakan aku." Para hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menikahlah Julaibib tadi dengan wanita tadi. Kemudian di dalam peperangan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan akan tetapi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan seseorang, mengatakan kepada sahabatnya, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Kemudian bertanya-tanya siapa yang kehilangan? Di absen satu persatu ada semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku kehilangan sahabatku Julaibib. Dicarinya Julaibib. Kemudian di mana Julaibib mati terbunuh. Bersama tujuh orang musyrik mati. Ketika itu Rasulullah memuji Julaibib. Sungguh hebat. Dia sendiri melawan tujuh orang musyrik. Meninggal semuanya dan Julaiku pun meninggal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kisah yang di mana seseorang jangan meremehkan seseorang. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ini ketika kita diberikan keutamaan dan juga kita melihat yang dimana orang tadi diberikan rizki oleh Allah, diberikan akhlak, diberikan bentuk rupa yang menawan. Kita lihat yang di bawah kita. Karena Allah melihat dari amal perbuatan kita, bukan dari bentuk dan rupa kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa aqim